Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Kita bersyukur kepada Allah taala pada siang hari ini bersama-sama kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara yang agung yang luhur yang mulia memperingati haul dari seorang pewaris Rasulullah cucu keturunan dan darah daging Rasulullah Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Sheikh Al-Habshi yang 100 tahun yang lalu di hari yang sama hari Ahad hari Minggu seperti ini tanggal 20 Rabi'ul Tsani beliau wafat dan meninggal dunia maka pada hari ini kita mengungkapkan cinta kita kepada beliau dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini agar Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita sekalian dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagaimana tidak anda zikri salihin tanzilur rahmah tatkala diceritakan disebutkan tentang orang-orang saleh saat itulah turun dari rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita hadir di sini sejak pagi dalam zikir, dalam salawat, dalam mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para aulia, para salihin, sahabat dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah siapakah gerangan yang saat ini kita sedang duduk di hadapannya bersamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ana jalisu man Zakarani, aku menjadi teman duduk bagi mereka orang-orang yang berzikir kepadaku maka sungguh kita yang hadir di tempat ini kita saat ini menjadi teman duduknya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Mihdar beliau disebutkan di masa hidupnya dia menggali kuburannya sendiri calon kuburannya yang kelak dia akan dimakamkan di lahat tersebut. Lantas setiap hari dia turun dengan tangga ke dalam lubang kuburnya, dia tadarus Quran, ngaji Al-Qur'an di dalam lubang kuburnya itu. Sampai anak-anaknya berkata, "Wahai Abah, kita kadang apabila ada tamu datang kita malu, di mana Abah kalian?" Dibilang dalam kubur. Kita malu berkata demikian. Kenapa Abah lakukan ini? Dijawab, saya membaca dalam manakib Rabi'ah Adawiyah bahwasanya beliau di masa hidupnya menggali lubang kuburnya dia setiap hari tadarus Quran membaca Al-Quran di dalam lubang kuburnya hingga tatkala wafat dia telah hatamkan di dalam lubang kuburnya sebanyak 7000 kali hataman Quran dia seorang wanita saya laki-laki dan saya belum membaca ada seorang laki-laki yang melakukan hal ini maka saya ingin berlomba-lomba dalam hal yang semacam ini tidak mau kalah dari seorang wanita hingga akhirnya setelah selesai 7000 kali hatam dia bilang kepada anak-anaknya Alhamdulillah sudah selesai 7000 kali maka anaknya bilang kalau begitu sudah selesai abah cukup dibilang belum masa kita laki harus sama dengan perempuan padahal perempuan ada bulannya ada uzurnya dia kita laki-laki paling tidak lebihkan sedikit dilebihkan sampai 8000 kali hataman Al-Quran Bagaimana kira-kira lubang kubur tersebut tatkala beliau dimakamkan? Radhiyallahu anhu arba. Beliau satu kali menulis surat kepada Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Dalam suratnya dia berkata, "Minjali Rahman Ahmad bin Muhammad Al Mahbar Dari teman duduknya Ar-Rahman. Dari teman duduknya Allah yang selalu duduk di hadapan Allah Ahmad bin Muhammad al-Mahdar kepada fulan bin fulan radhiyallahu anhu wa arba' Dan inilah seseorang yang menjadi jali rahman disebutkan Sayyidina Al-Imam Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim 40 tahun hingga usia lanjut beliau tidak terlihat duduk melihat melainkan duduk seperti duduknya orang tasyahud akhir. Gak berani duduk bersila, duduk seperti duduknya orang tasyahud akhir padahal dia yang di zamannya sangat ditokohkan sekali hingga murid-murid beliau dan orang-orang yang sepantar yang seumur dengan beliau berkata wahai Sayyidi wahai Syekh Abu Bakar bin Salim duduklah biasa engkau sudah lanjut usiamu dan kau guru besar kami maka dijawab inilah duduk seorang hamba di hadapan majikannya Inilah duduk seorang hamba di hadapan majikannya. Artinya dia selalu duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Badannya bersama manusia tetapi hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Al-Syekh Abu Bakar bin Salim melalui hidupnya sedemikian rupa seorang jali serahman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tawadhu'nya, dalam sikapnya, dalam munajatnya, dalam kehadiran hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala dan sikap beliau makan apa yang ada. Beliau duduk yang ada, berpakaian seadanya, tidak berlebihan. Kalau perlu tatkala duduk duduk di, di tanah itu enggak problem. Hingga beliau berkata, "Innama ana 'abd." Akul kama yakulul abad wa ajlis kama yajlisul abad. Saya ini seorang hamba, hambanya Allah saya makan seperti makannya seorang hamba saya duduk seperti duduknya seorang hamba sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadza jalisur rahman dan sikap mereka orang-orang yang menjadi teman duduknya Allah Subhanahu wa taala mereka tutur kata mereka berbeda dengan orang yang bukan jalisur rahman perangai mereka berbeda dengan orang yang bukan jalisur rahman majelis mereka berbeda dengan majelis orang yang bukan jalisur rahman Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi itu teman-teman duduk beliau yang hadir di majelisnya beliau sahabat-sahabat beliau berkata kami menjadi teman duduk Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi tatkala kami duduk bersama beliau semasa beliau hidup kami tidak pernah merasa kalau kami ini sedang hidup di dunia rasanya kami sedang hidup di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala kami baru berasa kami hidup di dunia tatkala wafat imam ini. Begitu dia meninggal hadza jalis rahman baru kami berasa bahwasanya oh kita masih di dunia, tempatnya bala, tempatnya musibah, tempat yang tidak enak. Wah hakada. Dan sikap jalis rahman tersebut mereka tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Al Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu arda dalam kehadiran hatinya bersama Allah taala beliau salat kemudian tatkala beliau sujud terjadi kebakaran hebat sehingga waktu terjadi kebakaran di tempat beliau sholat itu semua orang meneriaki beliau wahai cucu Rasulullah wahai cucu Rasulullah api api dia tetap aja sujud nggak menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya hingga api berhasil dipadamkan setelah selesai dari sholatnya orang-orang berkata engkau tidak dengar tatkala kami teriakkan bahwasanya ini ada api oh saya sibuk dengan api yang lain sibuk memikirkan api yang lain jali surahman Pikirannya bukan di situ, bukan melihat hal-hal duniawi, tapi pikirannya melihat hal-hal akhirat. Kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatu. Sikapnya tatkala keluar dari masjid dihadang, dicaci, dimaki. Tapi karena dia membawa titel jali surahman, dia tidak menodai titelnya tersebut dengan balas memaki, dengan membalas mencaci, tidak tapi tatkala dia dimaki dia diam saja bagaikan tidak mendengar hingga orang yang memaki dia marah dan berkata iya Kak, nih? yang saya tuju dengan makian saya adalah engkau maka Imam Ali Zainal Abidin bilang wa angka urdi dan aku ya menutup mata daripada makianmu tersebut hingga akhirnya ditanya alakah haja? apa yang kau tahu dari aib saya itu baru sedikit yang kau tidak tahu jauh lebih banyak Intinya sekarang engkau punya hajat yang bisa aku bantu, punya kebutuhan yang bisa aku tolong, aku akan bantu. Diberikan lebih daripada seribu keping emas kepada orang tersebut. Radhiyallahu anhu wa arbah. Hada jalis rahman. Al Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib seorang jalis rahman. Itu disebutkan bahwasanya beliau keluar dari masjid dimaki, dicaci, anaknya panas, nggak nggak nggak senang dengar makian tersebut, ayahnya diam saja dia bilang, "Abah, jawab ini orang, jangan diam saja." Apa jawab beliau? Seorang jali surahman pewaris daripada jali surahman beliau menjawab dalam ucapan beliau, "Mata hatta kasab baba Kapan engkau dapati bapak-bapakmu, ayah-ayahmu sebagai tukang memaki orang lain? Ini seorang jali surahman seperti ini. Mereka bersuci dari hal-hal yang tidak layak, yang tidak patut dengan titel yang mereka sandang sebagai teman duduknya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bersikap dengan sikap-sikap yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, bagaimana sifat beliau, bagaimana kedermawanan beliau, bagaimana perhatian beliau terhadap kawan-kawannya, kerabatnya dan orang sekampungnya, sekotanya. Itu disebutkan bahwasanya daripada pengaruh seorang jalis rahman di kota tersebut Al Habib Ali bilang min ilah ila seddah la, taj la tajid tanazu' Lihat satu kota Seiwun ini, didikannya Al Habib Ali. Dari ujung kota sampai ke ujung kota, engkau tidak dapati antara dua orang yang saling berselisih. Semuanya hidup akur, damai, tidak ada kedengkian, kebencian antara mereka satu sama lain. Ahlus safa wal wafa ma fihi Did ma ben hada yumid wa akhar kada yastamid orang yang hatinya udah bersih suci Orang yang tahu bagaimana bersikap baik menunaikan janji setianya kepada Allah Ta'ala enggak ada perselisihan pertentangan antara mereka satu sama lain saling support satu sama lain saling dukung dan tak kala terjadi satu hal yang tidak mengenakkan bagi diri mereka mereka tidak buru-buru menyalahkan orang lain tetapi mereka mengintrospeksi diri mereka sendiri Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih murid daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu satu kali oleh pemimpin pemerintah yang zalim beliau ditangkap, dipenjarakan, disiksa. Hingga murid-muridnya tatkala mengunjungi beliau, mereka marah, mereka ingin menyumpahi pemimpin yang mengganggu dan memenjarakan Imam Allamah dunia tersebut. Maka dijawab, "Jangan kalian sumpahi pemimpin ini, yang salah saya." Salah apa Habib ini tidak mengganggu nyamuk tidak pernah dia ganggu. Dibilang saya yang salah. Kenapa salah? Saya punya pembantu yang setiap hari datang kepada saya ke rumah. Setiap kali datang saya selalu tanya tentang sholatnya. Bagaimana sholatmu hari ini? Bagaimana ibadatmu hari ini? Sholat betul, sholat berjamaah benar semuanya. Baru dia lanjutkan bekerja. Apabila itu dia lakukan, selalu saya nasihati tanyakan tentang sholatnya tiap hari Pas kebetulan suatu hari, hari waktu saya ditangkap, saya lalai, saya lupa bertanya akan sholatnya daripada pembantu saya. Dan gara-gara kelalaian tersebut, inilah hukuman yang saya terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai begitu beliau. Al-Habib Musyayyikh bin Abdullah bin Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran diriwayatkan dia itu punya siga ya eh, tempat air minum di pinggir jalan yang dia bersihkan, diharumkan, diwangikan untuk para musafirin yang kehausan mengambil air minum dari sana. Itu disebutkan apabila ada musafir datang, satu kali musafir datang ziarah kepada Al-Habib Musyayikh, ditanya, "Engkau lewat di tempat minum saya di tengah jalan waktu mau masuk ke kota Tarim?" "Na'am, kami lihat ya Habib." "Engkau minum dari situ?" "Enggak." "Kenapa kamu tidak minum?" "Kotor, banyak kotoran kambing di dalamnya." Maka heran siapa yang usil, siapa yang iseng. Akhirnya dia perintahkan pembantunya bersihkan dibersihkan sudah dibersihkan diwangikan diisi air lagi keesokan harinya datang musafir lainnya ditanya engkau minum dia bilang kotor ada kotoran kambing banyak di situ oh kalau begitu ini ada yang iseng siapa yang melakukan hal ini maka dia perintahkan pembantunya coba engkau intai malam ini engkau bersihkan terus engkau intip lihat dan jangan lakukan apapun maka ketika diintip betul malam hari ada yang mengotori ditaruh kotoran kambing ada orang yang hasut terhadapnya dia nggak berani lakukan apa-apa sesuai perintah dari majikannya pulang bilang kepada imam al-habib musyayyikh wahai imam ada yang iseng memang siapa orangnya orangnya bukan orang lain sepupumu sendiri dia tidak buru-buru menyalahkan dia panggil anak-anaknya wahai anak-anakku sini kumpul semuanya abah punya sepupu fulan. Kayaknya ada yang kurang dari kita, mungkin kita kurang perhatian, kurang berkunjung, kurang memberi kepada dia. Ini kesalahan dari kita. Ayo mulai sekarang perbanyak ziarah, berkunjung, tengokin dan hibur dia. Maka langsung mereka semuanya itu hari juga dan untuk selanjutnya merutinkan berkunjung kepada famili kerabat rahim daripada ayahnya ini. Bawa hadiah, bawa pemberian, Kemudian pada malam harinya dia suruh pembantunya lihat apa yang terjadi. Dilihat sepupunya datang sendiri bawa alat-alat kebersihan dibersihkan itu jabiah semua. Itu apa namanya si gayah dibersihkan, diisi air dia sendiri yang membersihkan. Lihat. Tidak buru-buru menyalahkan orang lain tapi dia mengintrospeksi daripada diri dan kesalahannya sendiri. Radhiyallahu anhum ajmain. Hingga disebutkan ini sifat jalis rahman ini sampai akhir hayatnya waktu wafat 70 tahun setelah beliau dimakamkan beliau dimakamkan berdepanan dengan makamnya Imam Umar Mihbar Ibn Abdurrahman As-Segaf itu disebutkan 70 tahun setelah beliau dimakamkan itu kuburannya dipikir sudah habis mau ditimpa dengan makam yang lain baru dibuka sedikit tatkala dibuka papan yang menutupi kuburnya dilihat Al-Habib ada lagi duduk baca Quran dalam kubur di atas kursi emas Bang jangan bilang siapa-siapa begitu tutup lagi cari lubang yang lain di sini sih <laughs> udah ada tempatnya begitu cari lubang yang lain jangan bilang siapa-siapa wah kata radhiyallahu anhu wardahum sifat jalisur rahman seorang jalisur rahman lihat tuh al habib ali bin muhammad al Habshi dia perhatian kepada sesama waktu negeri Hadramaut dilanda paceklik dia menanggung nafkah bagi penduduk Seun tiga bulan berturut-turut tiga bulan berturut-turut nafkahnya yang dia yang jamin semuanya hingga Al Habib Ali itu beliau mengatakan bahwasanya alhamdulillah itu beliau mengatakan bahwasanya sekarang nih saya setiap hari menjamu mengeluarkan menyiapkan jamuan sekitar 100 karung beras dan 200 ekor kambing setiap harinya setiap hari saya memberikan jamuan 100 karung beras dan 200 ekor kambing radhiyallahu anhu arba Al Habib Abdullah bin Syekh Al Aidrus dengan ilmunya yang luas, dengan pribadinya yang luhur, dengan kedermawanannya yang luar biasa. Itu beliau bilang kalau ada tamu yang datang ke kota Tarim, antara satu sampai seribu saya yang tanggung semuanya nafkahnya dia. Lebih dari seribu baru boleh kalau ada yang mau bantuin. Tapi kalau di bawah seribu semuanya saya yang tanggung. Wah kata mereka perhatian terhadap sesama alimam Syekh Abi Bakar bin Salim tiap hari dia jamu tamunya antara 700 sampai 1000 porsi makanan dia hidangkan untuk para tamu-tamunya tersebut wal Imam Ali Zainal Abidin dia pikul sedekahnya sendiri memberikan nafkah kepada para penduduk yang ada di kota Madinah tanpa sepengetahuan mereka hingga beliau mengatakan disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb sedekah yang dirahasiakan memadamkan murkanya Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu saudara sekalian ini sekarang titel-titel yang mulia tersebut kita ditempatkan di sini menjadi jali surahman teman duduknya Allah subhanahu wa ta'ala maka jaga baik-baik gak pantas seorang jali surahman eh anak perempuannya keluar gak pakai jilbab gak pakai kerudung jali surahman anak perempuannya terbuka auratnya ketemu laki-laki yang bukan muhrimnya enak kaum wanitanya istrinya salaman dengan laki-laki yang bukan muhrimnya dia gak ada kecemburuan Wan Nabi bilang di dalam hadis la yadkhulul jannah ad-dayyus. Enggak bakalan masuk ke dalam surga ad-dayyus. Apa itu? Alladzi yugirul khabath fi ahli baiti. Yang membiarkan kotoran, kemaksiatan mendekam di dalam rumah tangganya. Enggak bakalan masuk ke dalam surganya Allah taala. Sifatnya Nabi Muhammad, tangan beliau tidak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan muhrimnya. Dan inilah sifat seorang jeli rahman dan seorang jalis rahman tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang mau masuk Islam karena yubayyihunna kalaman membaiat kaum wanita secara lisan tidak dengan salaman sallallahu alaihi wasallam beliau bilang li ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimiqyatin min hadid sungguh seseorang kepalanya ditusuk dengan besi dengan jarum besi dengan tusukan dari besi itu masih lebih baik kepalanya tertusuk besi itu masih lebih baik daripada tangannya menyentuh tangan wanita yang bukan muhrimnya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lihat introspeksi kaum wanita kita istri kita anak-anak kita didikan mereka kita didik mereka dengan didikan yang baik jangan sampai kita biarkan mereka terdidik dengan didikan barat dengan adat istiadat barat, dengan pakaian barat dan kita lupakan ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titel jalis rahman yang Allah taala berikan kepada kita, terserah mau kita apakan. Mau kita jaga baik-baik, kita pertahankan atau kita buang begitu saja. Nauzubillahi min dzalik. Dan sungguh mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kesian. Kesian orang-orang dunia Kenapa? Mereka meninggal dunia belum mencicipi yang paling lezat dari dunia ini. Apa yang paling lezat dari dunia? Ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah taala. Terus seorang ma'rifatullah bukan dicapai dengan menelantarkan adab syariatnya Nabi Muhammad, dengan menelantarkan sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab tidak akan dipercayakan dengan rahasianya Allah orang yang tidak menjaga uh, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun semuanya adalah dengan adab, dengan husnudzan, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala berikan taufik dan hidayatnya kepada kita sekalian. Allah taala berikan hidayatnya kepada kita. Allah taala bimbing kita menempuh jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita doakan para orang tua kita, para guru-guru kita yang hadir tempat ini insyaallah diberikan kesehatan, afiah bil khusus Al Habib Alwi bin Muhammad Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad Al Habshi agar senantiasa diberikan kesehatan beliau bersama segenap saudara-saudara beliau dan paman-paman beliau dan keluarga besar Al Habib Ali bin Muhammad Al Habshi dan semua kita yang hadir tempat ini tidak kita bangun dari tempat ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah taala hajat kita dikabulkan oleh Allah taala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah taala dan Allah taala sebagaimana kumpulkan kita di majlis ini membuat hati Rasulullah gembira, membuat hati Habib Ali Al-Habsyi bergembira oh, Allah hingga kita wafat senantiasa kita mendapatkan kegembiraan dari Rasulullah dan dari para aulia wassalihin amin amin ya rabbal alamin Allahumma Majal jam'ana hadza jam'an Marhumah.